Tapi sebelum masuk pelajaran nanti jam 8 tetap belajar sebagaimana sebelumnya. Ini bagi para pengajar untuk mengajar jam 8 nanti jam 9 atau jam 9.04 baru selesai dan kita ke Beli untuk walimahan. Untuk yang sampung jadi undang semuanya baik itu yang ini pondoknya semua laki-laki perempuan dan yang keluarga juga suami istri dan anak-anaknya. Adapun tempat-tempat yang lain sesuai dengan undangan. Kalau tidak diundang ya tidak usah datang. Saya masuk dalam surah An-Naba. Perselisihan pada ayat yang ke-19 wa hati sama pakai tasdid. Ayat 15. Awal 19. Ayat 25 wa ghassaqo menjadi takhfif. Wa ghassaqo. Wa ghassaqo. Ya eh, tidak pakai tasdid. Jadi kalau 19 pakai tasdid, yang 25 tidak pakai tasdid. Ayat ke-37 Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu ya Rabbu dan Ar-Rahmanu. Itu aja perselisihannya. Sedangkan yang lain <clears throat> dari sisi teori. Apa tadi istilahnya? Wa hadis sama wa ghasaqa rabbus samawati dan juga ar-rahmanu. Baik, kita baca sama-sama. أعوذ billahi من الشيطان الرجيم. sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النار النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم ثم كلا سيعلمون ألم نجعل ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Yang pertama itu tinggi. Nah, jadi jangan terus sama lagunya. Sudah saya buat empat itu. Wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja. Naik. لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا dan naik lagi setelah turun naik lagi yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja sama-sama Tak ulang Yauma ينفخ في السور فتاتون أفواجا ulang وفتحت السماء فكانت أبوابا فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ulang hanya panjang labisina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا tanpa tasdid illa hamimau wa wasaqa ulang جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا Selain dibaca 246 pada syai Ada nakal di situ. Wa kulla syai'in wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ulangi. Syai'inah وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ulang Tinggi yang pertama tinggi. Nah, coba diperhatikan nadanya jadi tinggi kemudian turun, turun lagi, kemudian turun lagi, tinggi lagi, nah turun, turun, turun, gitu. Tingkat pertama tinggi. Ya terus posisinya tinggi. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Sama-sama. azaba ulang illa azaba innal inna lil muttaqina mafaza agak turun sedikit حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Satu lagi. Wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا sama-sama Kemudian naik lagi. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Sama-sama. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق يقول المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا sama-sama Nah, al-kafiru tipis seroknya. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya kasrah. Nah, coba diulang dari awal. Bismillah. Jadi sekali lagi tergantung dari bacaan kita. Jika misalnya al-isti'adzah itu tinggi, masalahnya agak turun, setelah itu turun, turun. Nah, bismillahnya nanti tinggi, maka pertama agak turun, setelah itu turun, turun lagi. Nah, gitu. Ada empat lagu sebenarnya di sini. Tinggi, kemudian turun sedikit, turun, kemudian turun paling rendah. Saya tinggi lagi. Tapi ada sebagian santri yang tinggi langsung turun. <laughs> Ya, tinggi langsung turun hanya satu lagu. Tapi dibuat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. bawahnya Koronakumu. Setiap mim jamak setelahnya hamzah. Diulang. masih ada yang baca siro, bacanya sira. Sira. Nah, khusus kira ahwars ini. Jadi kalau sebelumnya kasroh dibaca tipis. Syaratnya kalau bukan setelah haro itu huruf istilah. Kalau setelahnya istilah seperti siroto tetap. Nah, jadi syaratnya setelah haro itu bukan huruf istilah. Jadi kalau setelahnya huruf istilah maka tetap tebal. Siroto tidak boleh kita baca dengan sirata. Sirato. Nah, tidak boleh. Tapi diulang kembali. Wakanat bawaba. Coba diulas sekali lagi. Saya lupa tadi taknya apa? Tasdid. Wafut tihati. Ini tasdid. Kira awars Sama-sama. kecil lupa lagi. Setiap A, I, U baca panjang kecuali Israel <coughs> Quran, nah, Al-Tam'an, dan seterusnya. Coba diulang. yang diibdal, hamzah yang di fa kalimah. Seperti itu aslinya ata. Ata di fa kalimat yang di depan. Tapi kalau kaksan itu di lam kalimah di tengah-tengah. Nah, makanya tetap dibaca sang tidak boleh wakasa. Nah, coba diulang. rabbu. Kalau waras dibaca rabbu, ulang. rawi illa manadina manadina nakal. Coba diulang sekali lagi. Sekarang dihitung, saya kasih jarak 2 menit. Perselisihan dari sisi kalimat dan bacaan. Berapa jumlahnya? Coba dihitung. Eh, terselah berapa jumlahnya? Total berapa? Persisnya totalnya berapa? Andeno. 13 sedikit sekali. Sangat sedikit. Berapa Abdul Rahman? 17 kurang banyak. Eh, Khalid berapa? tahu. Asani berapa jumlahnya? Abdul Wahab 33 Coba dilihat. Yang pertama amma yatasa dibaca 6 harakat. Nah. Kemudian alam naj'al ilarda. Dua di situ. Yang ketiga wa kumu Silah ditambah enam harokat. Udah berapa? Udah berapa? Udah empat. Berikutnya siraja. Lima. Minal musirat. Enam. Ma'a. Ma dibaca enam. Tujuh. Wajannatinal fafa. Delapan fatatun sembilan hadis sama hati sepuluh as-sama sebelas Fakana tabwaba belas, Nakal situ wasuyirati belas, Ma'aba empat belas, A. Fiha belas. Kemudian Wawasako berapa? 16 Jaza'a 17 Bi ayatina A 18 Syai 19 Syai inahsainahu 20 Falan nazidakumu 21 iko adanya dibaca 6 22 Dan mana lagi? Jaza'a 23. Ata'a 24. Rabbu 25. Walardi 26. Rahman 27. Ar-Rahmanu. Wal malaikah Berapa? 28 Illa manadina 29 Ah. Famang sya'a 30. Ma'aba 31. A. Inna 32. Mana lagi? Al-kafiru. Nah, tiga tiga. Tiga belas kurang berapa? Kurang banyak no. Masih kurang banyak. Ada tiga puluh tiga perselisihan di sini. Nah. Tapi kalau orang <coughs> belum tahu, sebenarnya dulu ada yang baca seorang yang lulus dari Daman Perselisihannya berapa? Perselisihnya sedikit. Cuma lima, katanya. Padahal kita hitung lebih dari 30 perselisihannya. Jadi kalau belum bisa, tidak usah baca. Nah, kalau belum bisa, tidak usah baca. Ini ditanya berapa jumlah perselisihannya. Mungkin hanya tiga, ah, keliru. Nah, ya. Jadi walaupun kita seperti ini, tetap mengambil Diperhatikan yang mau sendiri. Tajwidnya juga kita ambil di sini. Yang juga untuk bisa mengetahui mana mad badal, ma'aba, mat badal, mad wajibnya, ah, musilah dan seterusnya. Tayyip sampai di sini. Subhanallah.